KB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur Babat Tanah Leluhur Anggota tongkat merah bergerak menyebar. Indo, Jamur Resi, perintahkan orang-orang kalian untuk mencari dan memusatkan perhatian pada kakek Pungku. kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki serta cita-cita dan cinta anak manusia. Tengok-tengok cari musuh orang yang sakit Katanya kalau minum obat flu itu meriangnya hilang tapi pileknya tetap ngocor, hidung mampet. Makanya yang benar itu minum prokol. Untuk pilek, hidung mampet jadi plong. Masuk angin, panas dingin, sakit kepala jadi sembuh. Itulah sebabnya prokol dapat menghilangkan gejala flu. Sakit kepala, hidung pilek jadi sembuh. Prokol. Itu loh, yang bungkusnya warna ungu, ada gambar orang tengok-tengok. Untuk dewasa prokol tablet, untuk anak-anak prokol sirup. Prokol, hilangkan gejala flu. Produksi Kalbe Farma. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur Kali ini dalam episode ke-32 dengan judul Perguruan Tongkat Merah. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tizar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-22 ini menampilkan Rio Sempana sebagai Kayan Manggala, Francisca sebagai Ning Cilik, Nico Septiawan sebagai Kiparang Pungkur, Ana Sambayon sebagai Lastri, Iwan sebagai Kilangkat, Jaja sebagai Alap Kadu Gambit, Endang sebagai Ningrum, Sunario sebagai Watu Galong, Harry sebagai Watu Dulur, dan pembawa cerita Neni Sumardi selamat menikmati. Kadu Gampit berhasil menahan rencana Lastri untuk segera menuju Keraton Sunda. Hal tersebut adalah siasat dari Prabu Sora yang akan mempelajari situasi di Karang Sedana. Agar kedatangan Lastri kelak benar-benar berhasil bentrok dengan Prabu Purbaya. Dan pada akhir kisah yang lalu diceritakan, Lastri menyerang Kiparang Pungkur dengan Aji Banyu Cakrabuananya dan dihadapi oleh kakek tua itu dengan aji tongkat dewa yang diidamkan oleh alat kadu gambit. Dalam keadaan sewajarnya saja, aku sudah kesulitan seperti ini. Oh, bagaimana jadinya jika ia mengeluarkan ilmu hitamnya? Oh, merubah bentuknya menjadi siluman ular yang mengerikan seperti yang kuhadapi tadi siang. Epumbor ya. ya ya. akan mendapat kesulitan menghadapi seman itu. Belum lagi ia merubah bentuknya. Ya, kita harus membantunya secepatnya jika ia berada dalam bahaya. Itu sudah seharusnya. Bersiaplah, berikan tanda pada seluruh anggota. Bersiaplah untuk mampus kakek tua. Yip, iya, mampus kakek tua Terjangan-terjangan dari Lastri semakin lama semakin tak dapat ditahan lagi oleh Ki Parang Pungkur yang sudah berusia sangat lanjut. Tenaga sakti yang dihimpunnya seakan-akan telah digerogoti oleh usianya yang sangat lanjut hingga hal tersebut mempengaruhi keseimbangan jalannya pertarungan. Melihat keadaan yang sudah tidak menguntungkan itu, tanpa diberi komando lagi, mereka serentak bergerak menyerang, menyerbu Lastri di tengah arena. Belasan murid kembang hitam dan puluhan anggota tongkat merah pimpinan Kibindo dan Jamur Wesi segera saja menghadang serbuan mereka. Bagaikan dua gelombang yang sangat hebat, dua kelompok besar pengemis tongkat merah serta beberapa anggota kemang hitam bergulung-gulung bertumbukan dalam pertempuran yang tidak beraturan lagi. Awas! malah malapetaka langkat. Tidak seharusnya korban terjadi seperti ini. Oh, Ki Guru, Ki Guru harus menyelamatkan diri. Kami semua rela berkorban demi Ki Guru. Oh, mari Ki Guru. Dalam kecamuk bubarnya ribuan orang pengemis tongkat merah yang mengenakan pakaian yang hampir bersamaan Lastri dan para pengikutnya tidak dapat lagi menemukan Kiparang Pungkur. Tetapi wanita yang keras hati itu terus berlompatan di antara kepala pengemis tongkat merah. Sementara itu, langit mulai menjadi gelap dan mereka semakin menjadi kehilangan jejak. Sementara itu dari tempat semula, di tengah kelompok pengemis tongkat merah, pimpinan Kibindo dan Ki Wesi. Kayan Manggala berdiri tegak di samping sebuah tenda kecil, memperhatikan pertempuran besar yang semakin lama semakin menjadi menjauh. Masuklah Kayan. Kali ini aku harap kau tidak bermain gila lagi. Aku telah mendapat perintah untuk memberi hajaran keras jika kau berusaha melarikan diri. Dan jika kau sampai berhasil melarikan diri, Aku akan mendapat hukuman mati oleh Mbak Yulastri. Ah, masuklah. Jika memang Bibi hendak masuk, saya akan melihat apa yang akan terjadi dalam beberapa saat ini dengan pertempuran tadi. Apakah Bibi Lastri berhasil menangkap kakek pungkur? <laughs> tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh Mbak Yulastri. Sebentar lagi rombongan mereka akan kembali dengan membawa kakek tua itu. Hei, kuning cilik. Berhenti. Siapa kalian? Walah, walah. Rupanya engkau bersembunyi di sini. <laughs> Kali ini kau tidak akan dapat lari lagi dariku. Hah? Hah? Kenapa ini? Baris kau pakai batuk-batuk segala. Sini kamu. Aduh, Pak. <laughs> Saya batuk, Pak. <laughs> Bagaimana ini, Pak? <laughs> Minum nih. Bombat. Kau akan sembuh. Apa, Pak? Bombat? Wah, bombat memang bagus, Pak. Saya merasa lega sekarang. Dan siapa? Pak. Bombat, Ya, kini ada bombat si tablet kuning segi enam dengan formula yang tepat dan bekerja rangkap. Bombat mengatasi batuk kering, batuk berdahak, batuk alergi, dan batuk karena merokok. Bombat, obat batuk produksi Kalbe Pharma. Watu Galung yang tidak sabaran lagi segera saja mengulurkan tangannya, siap mencengkram bocah yang telah membuat hatinya gemas. Tetapi dari arah samping bocah itu, sebuah lengan yang halus memapak serangannya. Jangan coba-coba mengganggu anak itu. Eh, kurang aja. Siapakah engkau ini anak mungil? <laughs> Apakah engkau tidak mencari mati mencari urusan denganku? Hah? Urusan kami sepasang iblis kembali. Iya, <laughs> iya betul di. Walaupun wanita secantik itu, aku masih sanggup melepaskan tangannya yang lancang itu dari bahunya. <laughs> Menyingkirlah sebelum engkau mendapat celaka, Nona Manis. <laughs> Bagiku laki-laki sepertimu justru sangat berarti sekali. Hmm? Membunuh laki-laki sombong dan penuh percaya diri adalah merupakan kenikmatan tersendiri. Karena itu, bersiaplah untuk mati, wahai kakek gila. Hebat sekali, Nona. roh iblis kembar. luar biasa gerakan. Tetapi sekarang kau tidak akan berbuat banyak. Ayo. pertempuran menjadi lain jalannya. Watu Galong mulai keteter dengan serangan-serangan Ningrum yang telah menerapkan aji cengkar bala dan berubah wujudnya menjadi bersisik. Tubuhnya bagaikan terlindung oleh tameng yang tebal hingga pukulan-pukulan Watu Galong yang mengenainya tidak banyak berarti. Hal tersebut menyebabkan saudaranya menjadi resah dan sesaat kemudian ia juga menerjunkan dirinya membantu adiknya itu, sebagian kecil dari kelompok tongkat merah yang masih tinggal menemani Ningrum menjaga Kayan Manggala berdiri beberapa tombak di luar arena pertarungan itu. Sedikit demi sedikit, kelompok tongkat merah pimpinan Kibindo mulai kembali. Sementara itu Ning Cilik perlahan-lahan mendekati Kayan. Bagaimana kau bisa berada di sini dan bersama mereka, Kayan? Terlalu panjang ceritanya. Tetapi satu hal yang ingin aku sampaikan padamu, yaitu aku banyak berterima kasih kepadamu atas pertolonganmu yang memberikan kesempatan aku lari. Juga maafkan aku yang bertindak terlalu keras. Ah, lalu siapakah wanita itu? Mengapa menyeramkan sekali, Kaya? Dia hanyalah salah satu dari 20 orang murid Bibi Lastri. Aku sekarang berada di dalam kekuasaan mereka. Hah? Uh, uh, tapi jangan khawatir. Aku akan mencari cara untuk menolongmu, Kayan. Uh, aku uh, aku kasihan sekali padamu. Terima kasih. Tetapi kukira aku benar-benar tidak butuh rasa dan belas kasihan dari orang. Ketahuilah, Alap Kadu Gampit sendiri telah berada di dalam kekuasaan mereka. 21 siluman wanita. Hah? Guruku? Uh, uh, juga kakek Sora? Iya, sebentar lagi kau juga akan membuktikannya. Sebentar lagi gurumu akan kembali. Kekuatan gabungan dari sepasang iblis kembar ternyata mampu membuat wujud Ningrum yang telah beralih rupa menjadi kerepotan. Walaupun sisik tebal itu memiliki kekuatan untuk menahan serangan, tetapi pukulan-pukulan dua iblis itu bersarang bagaikan hujan di tubuh dan kepala wujud siluman ular itu. Akan tetapi Ningrum tetap masih dapat bertahan. Pertempuran itu terus berlangsung. Sementara Kayan Manggala duduk terpekur di rerumputan, didampingi oleh Ning Cilik yang matanya tak lepas dari pertempuran di hadapannya. Ratusan pengemis tongkat merah yang tidak lagi bertempur berkumpul di sekeliling Kayan Manggala. Mereka menyaksikan pertempuran sambil tidak lepas mengawasi anak itu. Dan ketika hari menjelang tengah malam, membentur kemang hitam. Hah? Hiya! jangan, itu orang sendiri. Tidak mengandung alkohol, aman, formula khusus untuk flu dan turun panas anak-anak. Rasa lebih enak dan disukai oleh si kecil. Hmm, Lulu, baca apa Bu Hani? Kok ada yang aman, formula khusus untuk anak, rasa stroberi lebih enak. Eh, ini Bu Titi lagi baca iklan prokol sirup dari Kalbe Farma. Si kecil badannya panas dan pilek, sepertinya terserang flu. Saya harus beri obat apa ya? Ya prokol sirup itu. Saya selalu pakai prokol sirup pada anak saya yang terserang flu gejala flu cepat hilang dan panas badannya pun cepat turun. Benar, ibu-ibu yang bijaksana memilih Prokol sirup untuk mengobati flu dan turun panas pada anak-anaknya. Prokol sirup aman karena tidak mengandung alkohol. Untuk flu dan turunkan panas anak-anak, Prokol sirup. Prokol sirup, produksi Kalbe Farma. sudah lepas dari penjagaan kami, Tuan. Ah, aku sudah tahu. Dan sekarang ini bocah itu ada bersamaku. Di mana Neng Cilik? Saya di sini, Kek. Siapakah mereka itu, Gampit? Mereka adalah orang orang kunyai, Heh, Watu Galong, Watu Dulur, perkenalkanlah, Mereka kaum wanita itu semuanya adalah teman-teman seperjuangan. Kau harus menghormati mereka sebagaimana menghormati diriku. Kau mengerti? Eh, eh, iya, iya, mengerti, Tuan, mengerti. Nah, Gampit, tugasku selesai di tempat ini. Ah, tapi tongkat merah itu secara utuh belum kita kuasai. Mereka masih terpecah-pecah, Nyai. Hmm. Apakah engkau tidak mampu mengurus itu? Hmm? Bukankah itu juga merupakan tugasmu sebelumnya? Lakukanlah. Kakek tua pemimpin tongkat merah itu sudah aku ringkus. Kini tugasmu adalah menguasai perguruan ini secara utuh. Aku akan pergi malam ini. Besok sebelum siang hari, mungkin aku sudah kembali. Urusanku tidak akan berlarut-larut di sana. Tidak ada masalah apapun yang dapat membendung niatku. Oh, aku tidak dapat menahannya lebih lama lagi. Tetapi mudah-mudahan Setengah malaman cukup waktunya bagi Kakang Sora untuk mempersiapkan siasatnya di Karang Sedana sebelum Nyai Lastri tiba di sana. Aku pergi, Gampit. Hai, semuanya! Kita tinggalkan tempat ini. Kita akan ke keraton Sunda mencari pembunuh teman-temanmu. Aku titip anak liar itu kepadamu. Hup. Yang Agung, tolonglah laki-laki itu. Kepergian mereka adalah akan membuktikan dusta yang kubuat. Ayahku tidak berada di keraton Sunda. Ayahku tidak dirampas oleh prajurit-prajurit manapun. Ah, aku telah menyembunyikan ayahku di rumah kakek tua pemilik pedati itu. Aku tidak mau anak itu terlepas lagi karena kebodohan kalian. Lumpuhkanlah dia. Baik, Tuan. Hmm. Hait. Hait. Hait. Oh, jaga baik-baik. Aku akan mengurus kakek tua yang juga lepas karena kebodohan kalian. Hmm. Marilah bangkit kakang pungkur. Aku kira tenagamu masih cukup jika hanya untuk melangkah ke tendaku di sana itu. Ya, aku masih sanggup. Uh. Kipungkur bangkit menuju tenda yang tidak jauh dari tempatnya. Langkahnya kelihatan begitu kontai. Kakek tua yang berusia di atas 80 tahun itu kelihatan menjadi demikian rentanya tanpa hawa sakti di tubuhnya. Sementara itu, Kayan Manggala memperhatikannya dari belakang. Hei, lihat, rombongan pengemis ini semakin banyak saja. Lihat, itu di ujung sana, di antara kegelapan. Di sana itu juga telah berkumpul banyak sekali orang. Apakah mereka semua itu para pengemis tongkat merah? Iya, mereka semua pengemis tongkat merah. Jumlah mereka hampir mencapai sepuluh ribu orang. Hmm. Itu yang kudengar dari mereka sendiri. Ah, ah, ah. Tak terasa, sudah tengah malam. Uh, aku akan menyusul kakek masuk ke dalam tendanya. Ah, marilah, kau juga ikut aku, Kayan. Pasukan! Siap! Lancang kanan! Gerak! Berhitung! Satu! Dua! Tiga! Ateng lagi! Ateng lagi! Hei! Kenapa ini? Baris kau pakai batuk-batuk segala. Sini kamu. Aduh, Pak. <laughs> Saya batuk, Pak. <laughs> oh, bagaimana ini, Pak? <laughs> Minum nih. Bombat. Kau akan sembuh. Apa, Pak? Bombat? Wah, bombat memang bagus, Pak. Saya merasa lega sekarang. Dan siapa? Bombat, bombat, bombat. Ya, Kini ada Bombard, si tablet kuning segi enam dengan formula yang tepat dan bekerja rangkap. Bombard mengatasi batuk kering, batuk berdahak, batuk alergi, dan batuk karena merokok. Bombard, obat batuk produksi Kalbe Pharma. diam saja ketika tangannya dipegang dan dibawa masuk ke dalam tenda yang cukup besar, di mana Alap Kadu Gampit dan Kiparang Pungkur berada. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-32 dengan judul Perguruan Tongkat Merah yang dipersembahkan oleh PT Kalbi Farma bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.